أنذر آباهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أن عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون جد لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ينزعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي العظام وهي رميم قل يهيها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم لا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني نويت بصلاتي هذه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبلها اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإنسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإنسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب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 محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أتاء وأعطه الوسيلة وابعده المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلب والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه فصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ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 ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما انضبت عليه قلوبنا من محبة صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأس الأوفى وآتم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نتشفع به إليك إذ هو أوتى شفع إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من هو أقسم بحقي عليك ونتوسل به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات Fani'mal mustaka ilaik Bika nantansiru ala a'dainah wa anfusina Wa ala fadika natawakkalu fi solahina Fala takilna ila ghairika ya Rabbana Wa ila janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam Nantansibu fala tuba'idna Wa bibabika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 على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong minumannya dibagikan teman-teman Susunya Belum dapat susu ya Pak ya? Belum ya. Yang dapat aqua silahkan aquanya diminum Yang sudah dapat kopi silahkan kopinya diminum Maksudnya saya Ujuk dulu sebentar ya al fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah SAW Thumma ila arwa jami'a abai wa akhwani min ambil mursalin Wa jami'a azwaki al-tahirat ummahatil mu'minin Wa ahli baiti wa dhuriyati ajma'in jami'a sahabi Wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in Thumma ila arwa jami'a awliya al-salihin Thumma ila arwa jami'a sadatina al-alawiyin Wa sadatina al-sufiyin Thumma usan minhum sayyidina imam Al-Muhajir bin المهاجر أحمد بن عيسى al الإمام الفقيه المقدم محمد al أبي علي al-Habib عبد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 Amin Allahumma amin. Ini nisfu Sa'bannya sudah lewat. Sekarang masuk malam 16. Artinya bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Tidak terasa ya, tiba-tiba sudah Ramadan. Kemarin kita baru ngomong Recep, sekarang sudah mau ngomong Ramadan. Kita akan tetap bahas kitab Risalatul Muawanah. Hanya saja babnya saya loncat karena kita mau masuk bulan Ramadan ya kita babnya loncat bab puasa Roma Ramadan. Biar kita ada persiapan untuk bulan Ramadan agar nanti puasa kita bisa menjadi semakin bagus dan terarah. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum. Faslun. Wa 'alaika bil ikhtari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. فإن ثواب النافلة فيه يعدل ثواب الفريضة في غيره وأيضا فإنه يحصل في رمضان من التيسير والنشاط في أعمال البر ما لا يحصل مثله ولا قريب منه في غيره من الشهور وذلك لأن النفس المتكاسلة عن البر مسجونة بالجوء والعطش والشياطين المثبتة عن الخير مصفدة وأبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة wal munadi yunadi kula lailah bi amrillah ya baghil khair halumma wa ya baghil syar aqsir satu alenia ini coba kita bahas bersama-sama di mana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu menasehatkan kepada kita semua saudaraku hendaknya engkau banyak-banyak berbuat kebajikan setiap saat ya mau Ramadan maupun tidak Ramadan hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Wa khusus fi syahri Ramadan. Akan tetapi khususnya di bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab kita amal soleh bagus. Bulan Sya'ban amal soleh bagus. Bulan Syawal amal soleh bagus. Memperbanyak amal soleh di setiap saat, setiap hari itu bagus. Nah kalau Ramadan nggak nambah banyak berarti kurang bagus. Kalau Ramadan itu kita bukan bukan cuman banyak tapi harus lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Misal bulan Sya'ban itu kok nggak pernah sholat duha. Ramadan duhanya harus jalan. Ada tambahannya. Kalau bulan Sya'ban nggak pernah sholat malam, Ramadan sholat malamnya harus jalan. Bulan Syakban itu sedekahnya satu hari seratus ribu Ramadan satu hari sedekahnya satu miliar Artinya nambah itu Diperbanyak amal amal soleh Sebagai contoh adalah Habib Abdullah bin Husin bin Tohir Habib Abdullah bin Husin bin Tohir itu seorang ulama yang hidup sekitar 200 tahun yang lalu Ya sekitar 200 tahun yang yang lalu di Hadramut sana sebuah provinsi di Yaman. Beliau amalnya banyak sekali, di antaranya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dalam satu hari di sebuah riwayat disebutkan beliau bisa baca sebanyak 120 ribu kali. Itu di antaranya. Akhir Sya'ban seperti sekarang ini ya, akhir Sya'ban, besok Ramadan. Hari terakhir di bulan Sya'ban beliau kumpulkan anak-anaknya. Anaknya dipanggil satu persatu, duduk bareng. Terus ngomong begini, "Nak, di antara kalian masih ada yang punya waktu tersisa enggak? Waktu yang turah-turah ada tidak? Kalau ada mau Bapak beli. Waktunya saya beli saja." Eh, anaknya kaget tuh, bapaknya nanya seperti ini ada apa? Ada apa toh, Pak? Kok sampai mau beli waktu ada apa? Karena tahu waktu tidak mungkin bisa di dijual. Ndak ini bapak lagi suntuk sumpek. Loh, besok Ramadan kok sumpek kenapa? Ya sumpek bapak takut jadi orang yang yang hari ini sama sama kemarin itu kok sama, berarti orang yang rugi. Takut jadi orang yang rugi. Maksudnya kan katanya Allah, katanya Rasulullah, katanya para ulama kalau Ramadan suruh nambah amal soleh Bapak itu Ramadan gak bisa nambah amal soleh Ramadan bapak tidak bisa nambah amal soleh Lah anaknya nanya lagi Loh kenapa pak kok Ramadan gak bisa nambah amal soleh Dijawab Lah bapak tuh tiap hari amal solehnya udah pol Tiap hari amal solehnya sudah pol Detik demi detik Jam demi jam Waktu demi waktu Itu tidak ada yang kosong Semuanya isi amal soleh. Jadi Ramadan nanti mau nambah amal soleh yang model bagaimana bingung. Tahajudnya udah banyak. Zikirnya banyak. Al-Qurannya banyak. Sodakohnya banyak. Tidurnya tidak ada. Lain dengan kita. Kalau kita zikirnya kurang banyak. Sodakohnya kurang banyak. Baca Al-Qurannya kurang banyak. Makannya banyak. Makannya banyak, giliran makan banyak, tidurnya banyak. Nah kalau orang-orang yang soleh kebalik, ibadahnya banyak, makannya sedikit, tidurnya sedikit, hampir tidak tidur. Lah kata Habib Abdullah bin Husin bin Tohir kepada anak-anaknya, bapakmu ini gak bisa nambah amal, soalnya amalnya di bulan Syaban sudah pol, Ramadan nanti ya persis sama seperti itu. Tentunya anjuran memperbanyak amal soleh ini buat orang-orang seperti kita. Bukan orang-orang yang sudah pol. Bukan orang-orang yang sudah pol. Lah mau nambah apa lagi kalau udah pol? Kan tidak bisa ya. Nah, di Hadromut sana ini bisa di, dicontoh. Mas Roni coba soundnya diatur dikit agar ekonya dikurangi. Di bulan Ramadan begini kalau di Yaman itu terawih seperti yang sering saya sebutkan masjid satu dengan masjid yang lain itu ngapunten kalau di sana jenengan cari teraweh yang delapan rakaat nggak ketemu. nggak ketemu. Mau mau golongan yang tahlilan maupun golongan yang tidak mau tahlilan itu terawehnya ya 20 rokaat. Jadi cari teraweh 8 rakaat ini modelnya ketemunya insya Allah cuma di Indonesia. Atau di luar negeri yang di situ hidup orang Indo Indonesia karena itu asli made in Indonesia. Susah ditiru di mana-mana susah. Jenengan ke Mekah misalnya, ke Mekah, Mekah. Mau cari masjid yang terawihnya 8 rakaat, nggak mungkin ketemu. Jadi kalau yang terawih 8 rakaat justru di sana itu dianggap bid'ah itu, nggak ada tuntunannya itu. Seperti itu, ya terawihnya semua 20 20 rakaat. Susah mau cari yang yang dikit susah karena semua di Ramadan memperbanyak iba, ibadah. Termasuk ini di Hadramut Masjid-masjid itu mulai terawihnya ada yang adzan Isya langsung terawih Nanti jam 8 selesai. Ada masjid yang jam 8 baru mulai terawih. Jam 9 selesai. Ada masjid yang nanti jam 9 mulai terawih. Jam 10 selesai. Ada masjid yang jam 10 mulai terawih. Jam 11 selesai. Itu masjid yang terakhir terawih. Terawihnya itu satu jam setengah sebelum azan subuh. Jadi azan subuh kurang setengah jam terawihnya selesai. Setelah itu mereka duduk doa zikir, sahur bersama, azan subuh, salat subuh ya, eh, apa salat sunnah ya, qobliyah, baca doa, salat subuh, wirid, zikir sampai matahari terbit, sampai kemudian waktunya salat duha, salat duha pulang ke rumah. Itu tidak sedikit, artinya banyak orang-orang yang dalam satu malam ikut sholat raweh sampai di lima masjid. Ada yang mau niru? Jadi misalnya berangkat dari rumah jam 9 gitu ya. Pergi ke masjid, itu pulangnya waktu duha. Sak sahurnya di masjid, duhanya di masjid baru pulang. Jadi terawihnya bisa ikut di lima masjid misalnya. Bayangkan kalau lima masjid kali 20 berarti satu malam sholatnya berapa rakaat? 100 rakaat. Itu aja merasa urung sholat. Nah kita yang sholatnya titik ini merasa udah luar luar biasa. Lah itu loh bedanya orang-orang yang semangat untuk ibadah dengan orang-orang yang latihan semangat untuk iba ibadah. Nah, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, di bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Saya mau cek sound sebentar ya. Basnya ditambah dikit coba Mas Roni. Tes satu dua, Iya. Tes Cukup. Nah, gini ini baru suara saya Kalau kebanyakan triple capek ngomongnya. Tidak enak. Dengar jenengan juga dengernya kurang enak kan? Kalau begini bisa didengar enak ibu-ibu? Bisa ya? Iya. Boleh dilanjutkan? Sudah dapat susunya? Sudah, sudah habis. Ya. Minum saya belum habis jadi saya habiskan dulu. Boleh? Kenapa kita di bulan Ramadan disuruh banyak-banyak amal soleh melebihi bulan yang lain? Kenapa? Soalnya fa inna thawaban nafila fihi volumenya kecilkan dikit coba. Biar tidak dengung. Karena pahala amal soleh yang sifatnya sunnah selama bulan Ramadan pahalanya itu disamakan oleh Allah dengan pahala ibadah wajib di bulan yang lain. Contoh, misal kita sholat sunnah dua rakaat di bulan Ramadan. Pahalanya sholat sunnah dua rakaat itu sama dengan sholat fardu dua rakaat. Jadi sholat sunnah dua rakaat sama sholat subuh dua rakaat itu pahalanya sama. Subuh di luar Ramadan, sama sholat sunnah dua rakaat di Ramadan pahalanya sa sama. Pahalanya ya sama. Padahal pahala sholat fardu itu dengan sholat sunnah jauh seka, sekali, nggak bisa disamakan. Sholat fardu dengan sholat sunnah jauh seka, sekali, tidak bisa disamakan. Karena pahala ibadah sunnah dikasih pahala wajib, tentunya ya kita harusnya mau mau lomba-lomba kan ya memperbanyak. Kalau misalnya kita sedekah di bulan Ramadan Dapat pahala zakat Sodakoh itu kan sunnah Zakat wa, wajib Pahala zakat ini luar biasa Nah kalau di bulan Ramadan Orang yang sodakoh Pahalanya disamakan dengan orang yang zakat Pahalanya ya Sama dengan yang yang zakat Kalau saya ambil contoh begini Misal ada suatu bulan di situ pemerintah mengumumkan Barang siapa yang punya uang rupiah Selama bulan Agustus ini Tahun 57 ribu Ya tahunnya yang panjang saja ya Bukan 2014 Bulan Agustus tahun 57 ribu ini Yang punya uang rupiah Silahkan ditukarkan ke bank-bank pemerintah Maka satu rupiah anda dihargai sama dengan satu dolar Saya mau nanya kalau punya satu rupiah dihargai satu dolar. Jenengan punya uang rupiah ditukarkan semua tidak? Satu rupiah. Sekarang satu rupiah, satu dolar itu kursnya berapa? Sebelas ribu lebih kan? Anggap saja sepuluh ribu biar gampang hitungnya ya. Satu dolar sepuluh ribu. Satu dolar sepuluh ribu. Cuman kita anggap begitu. Kalau kita punya uang satu rupiah diganti satu dolar, berarti mendadak kalau kita tukarkan satu rupiah kita jadi sepuluh ribu Berarti kalau kita punya uang seribu menjadi berapa? Seribu dikali sepuluh ribu Sepuluh juta eh, Seribu jadi sepuluh juta lah kalau ada waktu untuk nukarkan uang Disuruh nukarkan uang Seribunya diganti sepuluh juta Jenengan kira-kira masih mau nyimpen uang atau tukarkan semua? Nanya, masih mau mau nyimpen uang atau nukarkan semua? Nyimpen uang atau nukarkan semua? Tukarkan semua. Kira-kira beralasan ngantuk enggak? Ayo ijolno duitmu, tukarkan uang ini ganti dengan dolar loh, satu, satu rupiah satu dolar. Ah ngapunten aku ngantuk. Kesel saya capek, saya mau leyeh-leyeh saja, saya mau tidur. Kira-kira alasan gitu enggak? Enggak. Kenapa? Duit. <laughs> Mergo du, duit satu rupiah diganti dengan satu dolar. Nah coba kalau kita balik pahala satu rupiah diganti dengan satu dolar. Sunnah diganti dengan pahala wajib. Padahal krusnya sunnah dengan wajib bukan rupiah dengan dolar tidak bisa di, dibandingkan bedanya sangat sangat jauh sebab kalau kita meninggalkan yang wajib dosa meninggalkan yang sunnah tidak ber, berdosa hanya saja merugi Kok sampai kita tidak menjalankan yang sun sunnah. Nah karena orang-orang soleh itu ngerti ini waktu untuk tukar pahala adanya cuma di bulan Ramadan. Ya mereka punyanya amal untuk nukar itu di Ramadan ya maksimal amalnya. Tidak mau ada satu waktu yang nggak ditukarkan jadi pahala. Nah kalau kita ndak mesti alasannya naumu soem ibadah, nih wang bosok ibadah, ya wes aku tak ngijol ke ibadah senjengi turun. Banyak enggak di sini yang begitu? Banyak enggak? Kira-kira yang lebih suka tidur Ramadan itu bapak atau ibu? Bapak atau ibu, Bu? Bapak. Ini kalau ini kalau ini jujur saya mengatakan ibu benar, yang yang jago turu ki bapak. Betul ya, Bu ya? Tuh, kalau di masjid-masjid yang suka tidur siang hari bapak atau ibu? Nah, itu bapak itu. Jangan kalau nggak percaya survei Ramadan duhur-duhur. Masjid itu penuh, bukan orang sholat, orang tidur. Geletak. Nanti coba survei di di Masjid Agung Surakarta, survei ya. Itu kan dekat dengan Klewer ya, dekat dengan Klewer. Itu kalau habis duhur. Jangan waktu sholat duhurnya, setelah itu duhur. Masjid Agung itu tempat yang paling enak untuk merbahkan diri. Soalnya angin sepoi, sepoi. Nah, setan ngantuk itu berkeliaran di Ramadan sambil membisikkan ke telinganya turune wong poso ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Akhirnya jadikan alasan. Lawang tidurnya saja ibadah. Yuk kita ti tidur. Ini alasan yang sering dipakai oleh kita. Kalau Roma Ramadan. Kenapa kita nggak mengatakan pikirnya orang yang puasa ibadah, sodakonya orang yang puasa ibadah. Senyumnya orang yang puasa ibadah. Baca Al-Qur'annya orang yang puasa ibadah. Tapi giliran turu ngomong turune sing poso ibadah. Sebetulnya malaikat juga rodok gergeten sama orang yang seperti ini. Kenapa? Menyalahgunakan makna hadis untuk kepuasan nafsu masing-masing. Lah yang betul bagaimana Tobib? Kalau saya terangkan yang betul jangan tersinggung ya. Ini yang betul begini. Al-Kisah Al-Kisah Kanjeng Nabi itu lihat sahabat ketika di bulan Ramadan ibadahnya luar biasa. Karena sahabat ngerti setiap ibadah sunnah pahala wajib, kalau ibadah wajib pahalanya seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Semisal sholat subuh sekali di bulan Ramadan itu pahalanya seperti sholat subuh 2 bulan 10 hari. Nah 70 kali? Ya seperti sholat subuh 2 bulan 10 Sepuluh hari. Bukan berarti kemudian ya wes aku Ramadan tak sholat terus engkau bar Ramadan ra sholat. Ngawur itu ya. Bukan bukan menggantikan kewajiban tapi pahalanya senilai dengan tujuh puluh kali kewajiban di bulan yang yang lain. Karena tahu seperti itu ya sahabat sepanjang Ramadan ibadahnya pol-polan. Sampai banyak sekali sepanjang Ramadan tidak mau tidur. Benar-benar gak tidur. Duduk yang gak tidur, Berdiri yang enggak tidur, berbaring yang enggak tidur, salat, zikir, salat, zikir. Kanjeng Nabi lihat sahabat yang seperti itu ya enggak tega. Enggak tega, terus ngasih petunjuk, sahabatku, tidurlah enggak jadi masalah, tidurlah. Walaupun cuman 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit tidurlah. Jangan khawatir, kamu kalau tidur juga masih dianggap ibadah, enggak hilang enggak nilai ibadahnya. Kalau tidur kamu juga masih dianggap ibadah. Enggak hilang enggak nilai ibadahnya. Dengan bahasa singkat, tidurnya orang puasa itu ibadah. Yang diajak ngomong Nabi adalah sahabat yang tidak mau tidur, tidak mau tidur karena takut nanti kalau tidur kehilangan nilai ibadah sahabatnya ibadah terus. Lah kita ini sudah malam nonton TV, apalagi musim Piala Dunia, gitu gaya awan naumu soem ibadah. Ya malaikat gregeten. Paham bedanya ya Pak ya? Paham Paham. Maka jangan alasan lagi sama tidurnya orang yang puasa iba, ibadah. Ini yang betul seperti itu. Naam. Wa aidan fa innahu. Kenapa kita bulan Ramadan yuk banyak-banyak amal soleh kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita memperoleh kemudahan dan semangat untuk amal soleh yang tidak akan kita temukan di bulan yang lain. Contoh Ramadan kita sholat raweh 20 rakaat Rodo enteng atau abot Sebagian enteng Sebagian rodo enteng Artinya sholat malam itu gampang gitu kan Coba kita lihat Yang tidak pernah sholat malam Ngerti-ngerti Ramadan-Ramadan ke masjid ya kan Ikut sholat malam Taraweh ini kan termasuk sholat Sholat malam ikut taraweh Ada yang ikut 20 rakaat Ada yang ikut 8 rakaat Intinya tetap pergi sholat ke, mas ke masjid Coba kalau bulan Syaban disuruh sholat di masjid 8 rakaat, kira-kira kuat atau berat? Ini loh, yang biasa datangnya ke masjid cuma Ramadan tadi itu. Kalau misalnya sekarang yuk kamu ke masjid, sholat sunnah 8 rakaat. Itu beratnya luar biasa. Disuruh aja berat, apalagi kok dengan kesadaran sendiri berangkat, itu nggak ada. Tapi Ramadan nggak usah disuruh, bahkan ajak-ajak woro-woro, yuk terawih yuk, yuk terawih yuk. Kok entengnya luar biasa. Nah, Ramadan ini punya punya kemudahan. Ramadan punya semangat yang di bulan lain tidak ada semangat dan kemudahan seperti seperti itu. Lah mumpung ijek gampang, mumpung dimudahkan, mumpung enteng, mumpung mumpung ringan, ya ayo kamu ibadahnya diperbanyak. Jangan sampai mengikuti rasa malas yang masih hinggap di dalam tubuh kita ini. Nah, Kenapa? Di bulan Ramadan kok ibadah itu rasanya enteng? Jawabannya di sini. Karena nafsu yang malas, nafsu yang malas untuk ibadah itu sudah di penjara, Nafsunya di penjara. Penjaranya pakai apa? Satu hari sudah dibuat lapar, satu hari sudah dibuat haus. Jadi melaparkan diri dan menghauskan diri itu membuat nafsu yang yang biasanya ngajak kita malas ibadah, nafsunya jadi lemes sehingga nafsunya nggak ngajak-ngajak malas. Nafsunya nggak ngajak, males. Makanya tidak ada alasan nanti kalau bukanya sedikit saya nggak semangat raweh. Buktikan saja, ger ger bukone kakek mesti nanti males terawehnya. Betul enggak? Iya, itu kalau bukonya kebanyakan, berbukanya, santap berbukanya kebanyakan, itu nanti justru mau sholat ah, abot. Jangankan teraweh, meh maghrib ke abotnya luar Luar biasa. Kenapa? Nafsunya yang udah satu hari dibuat lemes, dikasih makan kebanyakan lagi. Wah, semangat lagi. Ojo sholat. Wes ora usah. Turune wong poso ki ibadah. <laughs> Nanti begitu yang timbul. Kenapa begitu? Karena nafsunya dihidupkan. Makanya dianjurkan kan buka itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting belum kenyang sudah berhenti. Kalau kita sudah kenyang nambah lagi. Nah bedanya di situ. Nafsunya sudah terpenjara dengan haus, dengan lapar Sehingga enteng, itu yang pertama Alasan yang kedua Karena setan yang menghalangi manusia untuk berbuat kebajikan Setannya itu sudah dibelenggu, dibondo, dikecrek, dipenjara Dalam sebuah riwayat disebutkan Ramadan itu setan-setan ditangkap, diborgol dimasukkan di dalam apa namanya sel, dilemparkan ke dalam laut. Itu kalau Ramadan. Nah, kalau setan di penjara mestinya yang goda kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang goda, nggak ada yang nahan-nahan untuk berbuat kebajikan, makanya kita enteng untuk amal so soleh. Kalau ada yang nanya, "Bib, lah nyatanya saya kok Ramadan masih maksiat ya, Bib ya?" Amal soleh kok jabut yang apa, Bib? awak awakmu sudah di setan. <laughs> Karena kitanya udah jadi setan. Makanya setan ki kadang di penjara sama ngakak gitu, ketawa. Wah. Dikira kalau saya di penjara ini murid-murid saya itu tidak setia. Itu murid-murid yang setia, bahkan tuh kangen sama saya itu nanti ini. Coba tak tinggal puluh dino, kangen apa ora? Ini kadang 30 hari ditinggal sama setan dia ya sama perilakunya seperti sebelum bulan Ramadan. Maksiatnya tetap jalan. Bahkan ngapunten yang sering saya sampaikan di malam hari raya, di malam hari raya Begitu takbir azan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar azan maghrib berarti, berarti masuk tanggal 1 Syawal Setan itu dilepas borgolnya Gak usah disuruh langsung dia lari Kembali kepada manusia yang biasa dia go, goda Ya kan? Nah terbukti begitu masuk malam hari raya Masjid langsung sepi Betul betul oh, Kok jangankan imamnya apa namanya muad, makmumnya muadzin yang biasa azan aja itu kadang juga nggak ada di masjid itu muadzinnya sudah orang lah lain yang biasa ngurus buka bersama juga ngi, ngilang itu sering begitu terjadi hilang semua kok masjidnya sepi maghribnya aja sepi apalagi isaknya sepinya luar biasa kenapa setane wis do balik sudah kem, kembali masih kangen-kangenan di rumah rangkul-rangkulan oh setan Lama kita tidak ketemu. Wah, ide-ide ide-ide maksiat sudah lama tidak engkau bisikkan ke telingaku. Tolong kasih ide yang bagus malam hari ini. Mulai setan bisik Ini malam bakdo, main sana ke rumahnya Bapak fulan. Ajak anaknya untuk takbiran. Anaknya kan namanya Siti Komariah. Misal gitu ya. Anaknya nama Siti Komariah. Main ke rumahnya Pak fulan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nak, lama nggak ketemu. Wah, Sugeng Riyadi Pak. Walaupun masih besok pagi itu Pak ya. Ini kan udah malam hari Sugeng Riyadi Pak. Mohon maaf lahir batin. Oh iya, Pak. Iya. Minta izin Pak. Apa? Mau ngajak Siti anu takbiran Pak sama remaja. Oh bagus gini makanya ngajak tuh takbiran. Ki Bapak ya edan. Ya ini Bapak enggak beres ini. Wah, ada pemuda mau ngajak putrinya takbiran boncengan ya, Bon. Boncengan gitu dijemput boncengan kok mengatakan bagus. <laughs> Yang ngajak ya begini tak takbiran. Akhirnya betul nih Siti, ya adus gitu. Kamu mandi yang rapi. Kenapa? Ini Kang Fulan sudah nunggu kamu mau diajak takbiran. Wah, setan Siti ngomong, "Loh, judulnya takbiran. Joko atir, engko bar takbiran, pas mlaku neng takbiran, banyak hal bisa kita perbuat bersama." Bisikan setan. dah naik bonceng. Wangi aromanya, baratus kan ya. Seger. Kan ya, yang bonceng kan mulai wangi nih. Ya kan? Wangi, harum sekali nih aromanya. Wah, Siti duduk di situ. Bapaknya lagi, bapaknya ya rada aneh. Nah, ya gocaan sing rapet hati-hati. Judulnya bagus, setan ngomong, anakmu kon hati-hati. Suruh hati-hati anaknya. Nah, yang hati-hati gocaan sing apa pegangannya rapat ya nak ya ya bahkan nih anak laki yang boncengkan anaknya dikasih uh, apa namanya instruksi-instruksi tertentu dan nanti itu kamu jangan kenceng-kenceng pelan-pelan saja ya ini kalau Siti nggak pegangan diingatkan biar pegangan ini bapak begini kira-kira ini normal atau abnormal mestinya abnormal ya tapi kenyataan yang begini banyak atau sedikit banyak nggak sadar. Kenapa? Soalnya tanya pin, pinter judulnya pergi takbiran. Sudah bonceng ngomong sama Siti enggak ya? Pegangan ya nanti jatuh. Iya. Begitu jalan, nih kita udah di rombongan takbiran. Coba kamu takbiran. Oh iya bareng Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu, tapi sama ngerangkul Allahu akbar. Lah malaikat yo bingung toh ya. Paham enggak? Yo ya setan ngakak agak monosogi, monosogi, menungso ni bodoh nih, bodohnya manusia. Wis tak sih titik boyo ya do do keblinger. Maka kadang ni kadang nih yang remaja-remaja nih sudah diingatkan sama guru-guru, sudah diingatkan sama ulama-ulama gitu kan ya. Banyak kan yang ingatkan. Tapi saya kan juga sering tuh ingatkan tuh. Solawatan, solawatan sampai ada ada lagunya kan? Gimana lagunya itu? Pamite pengajian. Terus ternyata Bonceng-boncengan. Habis itu joget, jogetan, senggol, senggolan. Banyak enggak yang model begitu? Enggak sedikit tapi banyak. Ya, ini kan suatu hal yang hasil tipu daya se setan. Lah itu kenapa kok Ramadan setannya kurang godoh pas Ramadan? Kenapa? Masih di penjara. Nah kalau masih ada manusia yang sama perilakunya dengan bulan Syaban masih jalan terus. Soalnya selama Ramadan 24 jam setan tuh nemenin dia bisi terus. Maka ditinggal sama setan dia ngomong, "Joko khawatir tan, aku wis mudeng instruksimu." Ya, akan kulaksanakan dengan baik sehingga satu bulan itu dia menuruti apa yang diperintahkan se setan walaupun setannya di penjara. Bisa dipahami? Nah, kalau kita mau ngetes, kita mau ngetes saya ini sebetulnya murid setan atau murid malaikat. Nah, nanti kelihatannya Ramadan. Nah, kalau Ramadan kita mau maksiat bisa ngerim, ya. Pengennya mata itu mendelik tapi kok nunduk ini ya. Peksa nunduk, ngejak mendelik, nunduk gitu kan. Ketika nunduk ada yang dilihat di bawah, mengok kanan. Kadang Bu, ngapunten Bu. Saya ini kalau makan di mall serba salah. S2 ini ngomong apa adanya Bu ya. Lihat ke depan, aurat terbuka nundukkan pandangan lebih terbuka lagi. Karena pakai banyak pakai rok mi, mini ataupun yang setengah mini kan kalau duduk ke bawah kan tetap juga kakinya kelihatan gitu ya. Jadi kalau ke depan yang kelihatan wajah ke bawah, kalau kalau nunduk yang kelihatan kaki ke ke atas. Semua dosa. Lah terus rupi meremo oh gitu ya. Nah kalau makan sama merem kan ya repot ini, ya, susah. Ya tundukkan pandangan ke bawah, ke ke bawah itu bukan ke depan gitu ya, ke bawah persis di depan ki, depan kita. Nah kalau Ramadan kita bisa enteng, enteng gitu, nundukkan pandangan kok enteng. Mungkin kita batin, loh dungaren ya aku yo. Ya. Kok ya iso yo? Ya? ya, kok dungaren? Saya kok bisa nundukkan pandangan ya. Ah, dijak ngerasani kok yo ya, ora seneng aku ya. Kok pingin ini lungo aja nggak mau ngerasani. Kok enteng begitu ninggalkan maksiat? Berarti kita ini bukan murid setan tapi murid malah eka. Tapi kok ada sinyal-sinyal diajak orang ngerasani, pengennya ngejer ngerasani tadi. Diajak lihat yang haram, pengennya ngejar lihat yang haram. Kok nggak ada remnya sama sekali? Hati-hati. Berarti ini program setan ini udah diinstal ke diri kita, udah jalannya bagus. Makanya kita harus introspeksi diri langsung dirubah. Satu bulan untuk merubah semua itu. Naam. Eh, wa abu nar mughallaqah. Kenapa kita mudah untuk taat dan berat untuk maksiat? Karena bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Kalau pintu neraka ditutup, jadi hubungan neraka sama ahli neraka itu tertutup, putus. Jadi hubungan neraka sama nafsu yang ngajak kemaksiatan itu bu, putus. Jadi kekuatan demit-demit setan-setan yang yang jelek-jelek yang ambil kekuatan dari neraka itu bu, pedot terputus pintunya. Sebaliknya pintu surga dibuka. Nah kalau pintu surga dibuka itu panggilan bidadari yang ada di sana, malaikat-malaikat yang di sana itu kuatnya luar biasa sehingga kita lebih terpanggil ke arah surga, menolak untuk diajak ke neraka. Begitu nalurinya manusia kalau masuk bulan suci Ramadan. Wal munadi yunadi kullalailah dan setiap malam ada satu malaikat yang diperintah Allah secara khusus tiap malam untuk meneriakkan ke hati kita. Meneriakkan ke hati kita. Hei orang yang pengen kebaikan, silakan kamu datang menghadap kepada Allah. Lakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Hei orang-orang yang mau berbuat maksiat, segera tinggalkan. Jangan turuti keinginanmu untuk berbuat maksiat. Jadi ada malaikat yang bisa ngajari, Ayo to'at ojo maksiat. Ayo to'at ojo maksiat. Ada malaikat yang ingatkan sehingga kita ya enteng karena yang woro-woro yang ngajak itu gak mandek tuh tiap malam. Ada seperti itu. Makanya malam-malam Ramadan orang itu kok entengnya luar biasa untuk amal soleh. Entengnya luar biasa untuk ibadah. Wa bagi an la tu'arrif fi hadha syahr asy ala ghairi amalul akhirah an la ta'rud fi hadha syarrul syarif ala ghairi amalin akhirah wa la tadkhul fi syai'in min amalid dunya illa in kana daruriyan waj'al shughlaka bi amril ma'ash fi ghairi ramadhan wasilatan ila al farah lil ibadah fi nah ini ini yang rotok repot ini enaknya yang rotok repot ini diloncati atau diterangkan betul siap terima resikonya Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, jangan sampai kamu meninggalkan amal apa bulan Ramadan tanpa amal so, soleh. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai masuk pada bulan Ramadan tidak punya amal soleh. Nah, wala tadkhul fi syai'in min a'mali dunia. Ini yang ngel. Kalau Ramadan gak usah mikir dunia. Kalau Ramadan gak usah nggak usah kerja. <laughs> ya toh, sebatin aku terangkai mesti do meringis gitu. Kalau Ramadan nggak usah kerja, ya illa dorurian kecuali kalau darurat. Darurat itu artinya cari rezeki cukup untuk buat nyambungnya nyawa makan, bayar listrik, bayar bayar pam gitu ya. Bayar sekolah yang wajib-wajib saja, yang darurat gitu. Bukan lebih. Ya, Kenapa seperti itu? Kalau kamu memang pengen cari penghidupan yang banyak, kan ada 12 bulan. Ramadan kan cuma satu bulan. 11 bulan ini kamu kerja keras golek duit sing akeh, engko Ramadan preo sesasi. Gimana Bu? Siap mencontoh? Bapak-bapak berani mencoba? Kalau orang dulu begini, orang dulu begini, ini ajaran orang dulu. Kalau kita sekarang enggak. Poso-poso ki wayahe klewer rame kok kon tutup piye to, Bib? Maneman iki dodolan sarung ya laris ya kan? Semua laris maneman ini. Ya karena memang kita sudah sistemnya beda. Sistemnya ini kita beda. Kita udah masuk dalam sistem kehidupan yang enggak islami, yang tidak islami. Yang ini namanya apa ya? Uh, Salah kaprah. Kalau kata orang Jawa itu salah kaprah. Sesuatu yang salah tapi udah menjadi hal yang biasa sehingga dianggap baik-baik sa saja. Kalau dulu begini, gambaran saja ya, tapi ini berlaku satu negara nasional. Makanya enteng orang itu enteng. Kalau masuk Ramadan tuh nggak ada orang kerja, kecuali yang darurat, jual beras. Ya, jual daging kambing. Artinya dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Cuman itu, itu kerjanya begitu. Yang lebih itu enggak. Yang lebih di, tidak, tidak mau kerja cari duit lebih Ramadan. Kenapa? Karena beliau-beliau itu kalau Ramadan sepakat Ramadan libur. Ramadan libur. Lah untuk apa? Ganti sebelas bulan ibadahnya kurang banyak. Ramadan cuma mau ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah yang sifatnya mahdoh. yang murni ibadah. Urusan dunia sebelas bulan udah nabung. Kerja keras betul. Nah tabungannya yang untuk Ramadan ini cukup sebetulnya kalau untuk hidup setahun cukup karena 11 bulan udah sudah nabung luar luar biasa sehingga Ramadan ya pensiun kan enak sebetulnya kalau kita begitu ya enak enggak kira-kira kita bulan Syawal kerja keras eh bisa nyelengi 1 juta ya lanjutnya Zulqa'dah Zulhijjah eh setiap bulan kok bisa nambah nyelenginya ini 2 juta 2 juta Ramadan ngumpul kira-kira 50 juta. Saya mau nanya, kalau Ramadan punya cekalan 50 juta, enaknya tidur atau kerja? Enaknya di tidur. Lah biasanya orang-orang yang berkah uangnya itu karena mikirnya sudah dari jauh hari. Ramadan saya mau istirahat, Ramadan saya mau ibadah, Ramadan saya mau umroh. Alangkah indahnya ya kalau kita itu akhir bulan bulan Syakban begini udah daftar umroh sampai nanti hari rayanya itu di kota Madinah misalnya. Ya. Nyelenginya setahun, nyelengi setahun. Begitu masuk bulan Syaban akhir, datang ke biru umroh, saya daftar umroh yang paket plus sampai hari raya. Saya pengen sholat terawih di Masjidil Haram. Saya pengen sholat terawih di Masjid Nabawi. Saya pengen nanti hari rayanya itu ada di Madinah Al Munawwaroh. Misal seperti itu. Kira-kira enak atau enggak enak? Enak kan? Sebetulnya bisa atau enggak bisa? Sebetulnya bisa kalau memang ada rencana. Nah, Lah masalahnya kita nggak rencana ujuk-ujuk lu poso. Iya, nggak ada renca rencana. Jangan dianggap ini anjuran ini anjuran yang rada aneh, ndak aneh. Ini anjuran yang bagusnya luar biasa. Cuman kita mau menerapkannya susah. Kenapa susah? Wis kebacut salahkah kaprah. Dan nanti kita coba tahun depan. Kalau tahun ini belum bisa dicoba tahun depan. Saya punya teman tuh kalau bulan Ramadan pabriknya tutup. Bukanya dua minggu setelah hari raya baru buka. Ramadan saya nggak mau kerja, udah cukup 11 bulan kerja. Ramadan istirahat. Ramadan istirahat, kerjanya untuk akhirat. Ada yang mau mencontoh begini? Yang jual bakso berani Ramadan perai. Laris-laris ke Ramadan, Beb. Orang pulang terawih itu kan itu cari bakso biasanya pengen yang seger-seger masak tuh Beb gimana Beb ini. Ini memang ya sudah salah kaprah tadi loh, sudah salah salah kaprah. Kalau bisa di manage diatur bagus, insyaallah ya jadinya ba bagus. Nanti kalau presidennya saya tahun 3000 Masehi, Ramadan itu hari libur nasional, cuti bersama satu bulan. Kalau presidennya saya, T tahun 3000 Masehi ya, Ingat-ingat tahun rumah saya kalau kita masih hidup bersama saya mau mencalonkan diri jadi pre presiden. Tidak ada yang nyalonkan, ya tetap saya mencalonkan diri sendiri. Maksud saya begini, itu bisa terjadi kalau misalnya ada kesepakatan bersama. Kalau kita nggak bisa satu negara, ya satu kota. Satu kota nggak bisa, ya satu kam kampung. Satu kampung ini masyarakatnya, oh kami Ramadan tidak mau kerja, Ramadan mau nyantai sah, saja. Saya itu mendambakan, entah kapan ya bisa terwujud. Satu satu kampung itu yang muslimnya kalau Ramadan 30 hari buka bersama terus. Indah enggak itu kira-kira? Indah ya? Ya, masaknya ibu-ibu bareng gitu ya, dijadwal. Dina iki Bu Siti, Bu Romla, Bu Joko, Bu Sopo Romli bagian masaknya. Besoknya siapa? Besoknya siapa? Urunan, ya, berasnya urut urunan. Ini masaknya begini dananya urunan. Sak kampung buka bareng, sholat maghrib bareng, teraweh bareng. Wah, itu kira-kira indah atau enggak indah itu? Itu sebetulnya bisa dijalankan. Kalau di kota mungkin agak susah. Di desa-desa itu bisa dijalan jalankan. Kenapa? Sebab jujur saja, orang kota itu sekarang hidupnya sudah sendiri-sendiri. Awakku, awakmu, awakmu, awakmu. Gitu kan ya? Sudah sendiri-sendiri. Tapi kalau orang desa masih ada gotong royong. Buktinya yaitu orang desa kalau ada yang sakit, 5 truk yang tilik. Ya, truknya lima tapi isinya manusia yang sangat banyak. Kalau orang orang kota ada yang sakit, paling ngomong, "Oh, loro to, loro apa?" Komentar, "Ayo, emang orangnya begitu, enggak pernah olahraga, oh, makannya begitu." Komentar, tile orang kaken komen komentar. Itu orang kota itu. Tapi kalau orang desa komentarnya kurang, langsung berang berangkat. Bahkan urunan Karang Taruna itu narik dari rumah ke, ru ke rumah. Untuk apa? Nanti dititipkan sama yang sakit. Itu luar biasa kalau bisa diterapkan di desa. Misal tidak bisa tiap hari, seminggu seka, sekali ada kebersamaan. Nah, uh, ada satu cerita. Ini jam setengah sepuluh ya. Ada saya ngomong sudah satu jam kurang lebih. Ada satu cerita dulu pernah saya ceritakan tapi insya Allah saya ulangi lagi biar nambah seger ya. Ada orang orang Arab asli Arab nikah dengan orang Indonesia. Nah, biasa kan tinggal di Indonesia karena yang satu belum bisa bahasa Indonesia, yang satu juga belum bisa bahasa Arab. Ya, pelan-pelan saling belajar. Nah ini suaminya ini menganut menganut paham kalau Ramadan pokoknya dia nggak mau kerja. Bagus itu. Ramadan maunya istirahat. Sehingga masuk bulan Syawal dia kerja keras. Terus dia ngomong sama istrinya, "Hak Ramadan, hak Ramadan." Istrinya ya paham dikit-dikit bahasa Arab. Miliknya Ramadan. lah maksud suaminya ini simpenen ingko sasi po poso. Ada sejumlah uang itu, hak Ramadan, hak Ramadan. Oh ya, Nah setiap kali ada orang minta ditanyai Pak namanya siapa? Misalnya Fulan Oh bukan buat jenengan Ngapunten saya nggak punya uang <laughs> Dan begitu terus Nah masuk bulan Dhul Qodah Dhul Hijjah Muharram Sofar Tiap bulan suaminya titip Hak Ramadan ini miliknya Ramadan, Ramadan. Maksudnya simpenan nanti kita pakai di bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan tidak mau kerja karena sudah nabung. Nah persis akhir bulan Syaban ada orang minta. Jadi tiap ada orang minta ditanya namamu siapa. Nah kok akhir bulan Syaban ada orang minta ditanya namamu siapa? Oh nama saya Ramadan. Alhamdulillah. Sebelas bulan saya nyari kamu Gak ketemu-ketemu Ada amanat dari suami saya Ada amanat <laughs> dari suami saya Ini pengemisnya bingung Aku ya orang kenal karo bojone apa maksudnya? Oh gitu ya, oh, senang dengar ada amanat. Masuk ke dalam tabungan 11 bulan yang untuk Ramadan semua diserahkan Pak Ramadan tadi ini. Wah kaget nih pengemis ketemu uang geledek ini puluhan juta kan. Oh terima kasih banyak sugih dadak ini. Begitu masuk bulan Ramadan, suaminya nyantai tidak mau kerja. Nanya sama istrinya, "Wen hak Ramadan? Mana tabungannya untuk bulan Ramadan?" Hah? Hak Ramadan? Iya, mana? Loh, udah saya kasihkan Pak Ramadan kemarin. Ya jeblok bojone, Bu. Nabung satu apa satu tahun untuk Ramadan kok disedekahkan untuk orang yang namanya Ramadan. Itu salah komunikasi karena kemampuan berbahasanya masing-masing juga podo-podo belum Pak, belum paham. Tapi ini contoh, contoh orang-orang dulu begitu loh. Orang dulu itu memang nabung untuk Ramadan. Lah kita ini sekarang udah nabung untuk Ramadan belum? Jujur belum ya? Jujur belum. Nah, Yuk, belum terlambat. Masih ada 15 hari kurang lebih atau 14 hari. Kita semangati nabung untuk Ramadan. Sehingga nanti Ramadan itu tidak patek bingung. Mosok Ramadan mumet mikir bayar utang. Nah, sholatnya apa bisa khusyuk? Ya kan? Ramadan mikir nanti uh, sekolahnya anak bagaimana. Apa bisa khusyuk? Mau daftarkan anak sekolah uangnya dari mana? Kalau tabungan kita untuk Ramadan itu udah banyak, maka kita enak. Pak ini kita mau buka bersama Mau makannya pakai apa ini Beli kurma, nih duitnya Wah jor-joran gak apa-apa Untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang celengannya sudah ada Lanjutkan ya Wa khusnul ashrul awakhir minhu Bimazid ikbad Allah Waluzum lil ibadah Wa in amkanaka an la takhruja minal masjid Fi hadhil ashr illa Ila ma labudda minhu fafa'al Nah Ramadan itu kan ada tiga fase 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir Dibagi tiga fase Kata Habib Abdullah Al-Haddad Kamu perbanyak ibadah Terutama 10 hari terakhir Terutama 10 hari terakhir Jadikan 10 hari terakhir ini ibadahnya lebih banyak Dibandingkan hari-hari yang lain Tapi coba kita lihat fenomena yang terjadi pada diri kita Dan saudara-saudara kita muslimin wal muslimat Sepuluh hari terakhir itu ibadahnya nambah atau turun drastis Itu bukti kalau sudah semakin kangen sama setan Iya Karena udah semakin dekat dengan waktu pembebasan se setan Sepuluh hari terakhir itu mestinya ibadahnya tambah kencang Tapi kalau kita perhatikan Tolok ukurnya masjid saja ya Sepuluh hari pertama masjid itu full Sepuluh hari kedua masjid ya masih masih full Sepuluh hari terakhir yang ketiga itu masjid mulai sud sud merosot. Alasannya orangnya mudik pulang ke kampung. Yang pulang ke kampung juga gak ke masjid. Betul nggak? Wah lama saya nggak jalan-jalan ke sini. Akhirnya pulang ke kampung bukan terawih tapi jalan, jalan-jalan. Masjidnya sepi. Apalagi itu yang dua hari sebelum hari raya, tiga hari sebelum hari raya, masya Allah. Bukan masjidnya tambah rame, tapi toko sepatu yang semakin rame. Toko sepatu, toko sandal Bu kalau nggak percaya Bu ya. 10 hari terakhir jenengan ke daerah Cayudan tuh. Cayudan, Singosaren tuh ya. Matahari Singosaren dan sekitarnya itu. Malam tuh ya. Coba lihat mall-mall toko pakaian. Mana yang sepi lapor sama saya. Ramenya luar biasa. Parkir motor itu susahnya luar luar biasa. Yang saya heran, kok dadak ngenteni bakdo kurang limang dino lagi blonjo. Kok nggak dari sekarang kan murah mestinya. Kalau kita belanjanya dari sekarang, dari bulan Syaban udah belanja, ini nanti untuk hari raya. Yo yang tekan, jadi yo tentu tekan toh. ya. Sebetulnya kan belum belum tentu sampai bulan Ramadan, belum tentu sampai hari raya. Tapi alangkah baiknya disiapkan sekarang daripada nanti 10 hari yang ter terakhir. Belinya sekarang lebih murah, belinya sekarang lebih enak, nanti Ramadan tinggal iba, ibadah. Anehnya enggak demikian. Jadi budaya, belanja di 10 hari terakhir bulan Ramadan bukan mencari malam Al-Qadar, bukan Lailatul Qadar, tapi mal Qadar. Itu kalau 10 hari terakhir. Jadi bukan Lailatul Qadar tapi mal Qadar. Jadi pasar yang penuh nih nilai. Itu fenomena yang sangat luar biasa di negara yang kita cintai ini. Coba jenengan lihat TV Mekah. Kalau lihat TV Mekah masih di Laharom. Haram, 10 hari terakhir masjidnya tambah kebak. Betul betul? Sepuluh hari terakhir masjid tambah ke kebak tambah penuh. Kenapa? Orang semakin neman-neman. Lu Ramadannya udah mau keluar. Ini sepuluh hari terakhir ini ada malam Al-Qadar. Oh, jangan sampai saya nggak dapat. Dimaksimalkan. Lah kita yang pengen malam Al-Qadar kok sepuluh hari terakhir tambah merosot, merosot. Itu ciri-ciri kalau kita nggak dapat malam Al Al-Qadar. Jadi gampang niteninya. Aku untuk malam Al-Qadar apa tidak ya? Kalau 10 hari terakhir semangat ibadahnya meningkat, ya itu ciri-ciri insya Allah dapat malam Al-Qadar. Kalau 10 hari terakhir semakin down, ya itu ya umumnya yang model begini-begini ini, ini da, jauh dari malam Al-Qadar. Sakit dipahami? Nah, kalau bisa 10 hari terakhir kamu tidak keluar dari masjid itu lebih bagus. Kalau bisa. Nah kalau nggak bisa, is pokoknya dimaksimalkan sebanyak mungkin waktunya di masjid. Maksudnya sholat, pikir, ngaji, sholat, pikir, ngaji, sholat, pikir, ngaji. Begitu saja. Nah ini kalau sekarang ada yang namanya sepak bola ini kira-kira masjid sama sepak bola menang mana ini? Bu, menang bola atau masjid? Yang nonton siapa? Pak, ini jenengan bisa mengelak dari tuduhan ibu-ibu? Tidak bisa mengelak ya? Tidak, memang ini setan bola itu luar biasa. Ini Ramadan ini ada ujian besar nih. Ya, kalau Pilpres insyaallah berkah Ramadan ya. Tapi Ramadan kalau masih masih ada sepak bola di bulan Ramadan, oh itu tahajud akan berkurang, yang ada bola jud gitu ya. Bukan tahajud, tapi bola jud. Jadi bola di malam hari ya kan. Oh, orang pada melek pengen lihat sepak sepak bola. Yang nggak senang nonton bola pun akhirnya jadi se senang. Kenapa? Karena senang itu ngatutkan orang lain. Senang itu bisa buat orang lain kesenang. Nggak percaya? Kalau jenengan senang bisa buat orang lain senang, gini aja. Kalau ada orang mesem-mesem jenengan lihat orang mesem, lama-lama kan ikut mesem. Betul enggak? Lihat orang mesem senyum-senyum, lama-lama kan katut pengen se senyum. Tapi kalau lihat orang merengut, merengut, merengut lama-lama katut pengen pengen merengut, pengen jadi nggak enak, nggak enak wajahnya. Nah termasuk itu orang bilang apa? Euforia. Nah, kalau ada sepak bola itu yang nggak nggak doyan bola pun lama-lama jadi pengen ikut, pengen non nonton. Akhirnya menik menikmati. Lah mbok gitu ya dengan Ramadan ya. Yang tadinya nggak doyan pengajian jadi pengen ikut pengajian. Yang tadinya nggak doyan baca Al-Qur'an jadi pengen baca Al-Qur'an. kalau bisa seperti itu indahnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Fasal berikutnya. Ini biar bisa kita punya kesempatan kan mungkin cuma dua kali pertemuan ya. Ya. Tapi jangan khawatir, sepanjang Ramadan tiap malam di sini ada pengajian. Tiap malam ada pengajian. Salat tarawih berjamaah, selesai tarawih kita akan pengajian. Yang mau hadir silakan. Yang mau lihat streaming dari rumah masing-masing juga bi bisa ya. Insyaallah. Wa 'alaika bi salati tarawih fi kulli lailah min Ramadan. وقد جرت العادة في بعض البلاد بتخفيفها جدا حتى ربما وقع بسبب ذلك في ترك بعض الأركان فضلا عن السنن والمعروف من فعل السلف توزيع القرآن من أوله إلى آخره على هذه الصلاة كل ليلة يقرؤون منه فيها شيئا حتى يختموه في بعض الليالي من آخر الشهر فإن أمكنك أن تقتدي بهم في ذلك فالغنيمة الغنيمة وإلا فلا أقل من إتمام أركان الصلاة والمحافظة على آدابها يا ini Ini kita ditegur sama Habib Abdullah Haddad. Tegurannya lumayan lumayan gugah. Sangat menggugah ya. Kata beliau, hendaknya engkau selama bulan Ramadan tiap malam ikut sholat terawih. Tiap malam ikut sholat terawih. Nah, hanya saja sayang, di sebagian negara dan di sebagian kota, itu timbul kebiasaan buruk dari masyarakat. Masyarakat itu me memperingan sholat raweh. Sholat raweh itu di, enteng entengkan di, diringan-ringankan. Jadi yang dibaca sholat, suratnya itu bukan surat pendek lagi. Sehingga sholatnya ngebut gitu ya. Yang penting teraweh. Akhirnya ngebut sholatnya. Allahu Akbar. Contoh ya, contoh. Coba Mas Fadli, kameranya. Ini contoh sholat raweh yang salah. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Baca Fatihahnya ini sampai kadang atau iya kata tasdid-tasdidnya hilang karena ce cepat. walaupun Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul allah Makmum gak sempat baca apa? Alfa, th Sehingga rukun baca surat Al-Fatihah tidak bisa dijalankan oleh mak makmum. Lah kalau makmum gak baca surat Al-Fatihah, solatnya tidak tidak sah gara-gara imamnya pengen cepat cepetan. Ini banyak yang yang sholat teraweh begitu ngejer biar bisa teraweh akhirnya justru terawehnya tidak ada artinya. Kenapa? Rukun-rukunnya hilang. Contoh, orang rukuk itu ada rukuk fi rukuk waktu tumakninah fi. Rukuk dan tumaknina di dalam ru, rukuk. Contoh ya, Allahu akbar. Ini saya megang sambil sebut saya begini ya, megang megang. Allahu akbar. Allah akbar ini ada Ruko, ini namanya ruko. Kemudian tumak nina. Tumak nina itu diam sesaat. Lah kalau kita begini namanya enggak tumak nina. Allahu Akbar. Itu enggak tumak nina itu. Itu namanya ngepir, bukan tumak. Tumak nina. Tumak nina itu diam sebentar. Allahu Akbar. Diam dulu sebentar. Diam sebentar selama berapa detik? Cuman mungkin dua detik sekedar bacaan Subha subhanallah. Dulu kan nggak ada jam, jadi orang itu ngukurnya pakai kalimat zikir. Selama kamu bisa baca subhanallah, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi Atau subhanallah cukup begitu udah cukup. Subhanallah. Tapi ada diemnya. Baru sami Allahu liman hamidah. Nah kalau sekarang gini, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini tuma'kninanya di mana? Enggak ada tumak nina sehingga rukun tumak ninanya hi hilang. Kalau tukut rukun tumak nina hilang berarti itu belum so sholat. dua puluh rokat model begitu. Tiwas kesel ganjaran nih ora ono. Gak ada. Kata Habib Abdul Haddad jangan sampai seperti itu. Paling tidak. Kalau memang mau rodok cepat, mau mau ngirit sholatnya, masya Allah. Sholat pakai ngirit barang ya. Bukan cuma BBM yang ngirit, ini sholat dingiritkan ya. Mau ngirit waktunya sholat biar gak lama-lama. Mungkin, oh ini banyak orang tua. Kesian nih orang tua tuh. Dibuat sasaran sholatnya jangan lama-lama. Padahal orang-orang tua itu kalau sholat yang lama yang paling kuat orang tua. Sing nom-nom tambah sing rakuat. Betul gak? Nah, coba lihat tuh yang di masjid 20 rakaat. Itu yang kuat-kuat yang tua. Tua, yang muda-muda dapat 11 udah ngeletak itu. Bahkan tuh kalau saya jamaah sama teman-teman ya 20 rakaat, itu yang muda-muda Bangunnya rokaat ter, per, pertama sudah mau habis dia, mau habis, sudah tinggal ruko baru bangun berdiri. Allah Akbar. Seperti itu, udah hampir hilang rokaat satunya baru bang, bangun. Tapi yang tua-tua langsung jengkel seger. Terus kok jadi alasan banyak orang tua Bib. Ini ini kesian nih, mendiskreditkan orang-orang tua gitu. Yang dimaksud banyak orang tua itu kalau ada orang tua yang dia kurang se sehat, makmumnya banyak seperti itu, ya kita juga mikir jangan baca yang panjang panjang. Tapi yo ya ojo peten, Jangan kecepetan, yang sedang-sedang saja. Misal baca Al-Ikhlas, insya Allah kan cukup makmum untuk baca Al-Fatihah. Tapi ya jangan langsung Allah Akbar Al-Fatihah misalnya, ya. waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul allah, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan Allahu Akbar. Ini mau balapan atau mau sholat Kasih jarak toh ya. Waladhalin. Amin. Menengose imam menengkim, ambil nafas ya. Tunggu makmum baca Al-Fatihah. Baru baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu ahad. Ojo oya-oyaan Allahu akbar. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Mandek Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Insya Allah cepat sholatnya, nggak lama, tapi eh enak, nggak itu rampong yang yang punya sakit jantung mungkin masuk rumah sakit itu. Sholat rawe oh, cepatnya luar luar biasa. Bisa dipahami? Ini bukan saya yang ngajari, yang ngajari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pokoknya minimal kalau emang harus cepat jangan sampai rukun-rukunnya hilang. Banyak loh rukun sami. Contoh ini ini banyak terjadi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar bawah. Ini apa sudah ada nina ini? Enggak kan? Untuk oh, maknina itu berhentinya seluruh anggota tubuh sekedar bacaan subhanallah. Lah ini kalau begini udah berhenti belum ini? Belum. Tumaninya nggak ada. Makanya hati, hati ini urusan penting. Kemudian uh, Kalau orang-orang soleh para salaf yang dikenal, mereka itu sholat teraweh dengan membaca Al-Quran khatam. Baca Al-Quran khatam. Khatam Al-Quran di dalam sholat selama satu bulan. Dibagi. Hari pertama dari surat ini sampai surat ini 20 rokaat itu dibagi Nanti malam 29 Beliau-beliau itu khataman Ini yang paling minim Paling minim Paling minim aja begitu bu Nah terus yang gak minim bagaimana? Kalau dulu pengarang maulid Simtud Duror Habib Ali Al-Habsyi ya, Beliau itu sholat rawatnya silahkan dicontoh Sama 20 rokaat, Tapi setiap sekali 20 rokaat Satu malam itu sholat berjamaah khatam 10 juz. Jadi tiga hari sekali jamaah beliau itu khatam Al-Quran. Tiga hari sekali khatam Al-Quran dalam sholat. Sekarang cari imamnya saja susah apalagi makmumnya. Ya, cari imamnya yang bisa aja su, susah apalagi cari makmumnya. Ya dulu Habib Ali ngimami, ya, makmumnya nggak seperti kita orang ngomong imam mau sholat ngono ora pengertian karo makmum nggak ada. Ini makmumnya ini semangat-semangat. Ayo kita sholat, ngaji yang banyak. Makmumnya semangat juga senang ikut sholat. Punya imam yang luar biasa, makmumnya juga luar biasa. Ini uh, Habib Ali. Beliau melakukan seperti itu untuk orang awam. Kemampuan beliau jauh di atas itu, tapi beliau sholatnya cuma 10 juz, cuma 10 juz dalam 20 rakaat. Itu untuk ngemong orang-orang awam seperti kita di masa itu, dimong. Nah kalau orang awamnya saja sholat rawahnya 10 juz dalam 20 rakaat. Lah kira-kira yang enggak awam bagaimana ya? Yang enggak awam contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam Ramadan khatam Al-Qur'an itu dua kali tiap hari. Satu kali khatam waktu sholat sunnah siang, satu kali khatam ketika terawih di malam hari. Jadi Imam Syafi'i itu setiap terawih itu khatam Al-Qur'an. Coba ada yang mau niru? Ada. Saya Bib. Saya tiap terawih khatam Al-Qur'an banyak kali, Bib. Lah kok iso? Lah setiap rakaat Al-Ikhlas 3 kali, Bib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama saya Al-Ikhlasnya 2 kali, Bib. Rakaat kedua Al-Ikhlasnya 1 kali. Berarti 2 rakaat salam saya khatam Al-Qur'an, Bib. Wah, luar biasa ini. Bukan begitu, betul-betul beliau-beliau itu khatam Al-Qur'an. Al-Quran Nah makanya di Masjid Ar-Rawdoh kan saya ajak khataman di malam 17 Jadi malam 17 Ramadan itu khatam Khatam sholat ya. Khatam sholat tera, Terawih Al-Qurannya khatam Ya, Terus bacanya berapa juz bib e, Apa namanya Setiap terawih Sak, anu, sak legonya ati. Jadi kadang itu saya kalau terawih bisa jadi 3 juz Ya kadang cuman setengah juz Kadang cuma satu jus ya, kadang dua jus setengah. tidak capek, Beb? tidak. Yang imami enggak capek, soalnya baca, makmumnya yang capek. Makmum kan denger. Nah, kalau denger kadang setan ngantuknya luar biasa. Kalau yang ngaji enggak capek, paling kaki itu rodok kroso nanti kalau udah kelamaan ya. Krosonya kok ya rodok abot kaki itu. Maklum, hari pertama, hari kedua. Begitu jalan ketiga, keempat, kakinya udah biasa. Kira-kira ada yang mau ikut nanti Ramadan? Tenang aja. Kalau nggak nggak kuat ikut semua, pokoknya sudah hafal mulainya habis ada nisa gitu kan? Ya wis lah, kira-kira pas rokaat sing 20 aku tak melu. Selesai. Ikut rakaat 20-nya saja nggak jadi masa masalahnya penting kan ada bagian yang i, ikut. Nah, paling tidak nanti yang malam 7 17. Ini kenapa saya terangkan begini? Karena kita mau nyambut bulan suci Ramadan. Biar ada kangennya ya, ada semangat untuk bulan Ramadan. Nah, Eh. kalau kalau bisa bisa begitu khatam Al-Qur'an dalam solat maka itu luar biasa, top itu. Itu terawih yang mantep Tapi kalau bisa jangan bolong, jangan bolong. Memang betul-betul ikut sampai ha hatam. Dengarkan bener. Nah, sayang ini kebiasaan teman-teman saya. Buat teman-teman saya yang muda-muda, ini uh, kritik tajam dari saya. Sing nom-nom ki sok males, teman saya loh ya, bukan yang di luar sana, yang di sini. Ada teman-teman saya itu kalau sholat raweh, gayanya ikut sholat raweh yang khatam Quran, gayanya. Tapi itu bangunnya, bangunnya. Rokaat pertama itu ketika imam Allahu Akbar, dia masih duduk. Imam baca Al-Fatihah sampai waladhdallin. Amin. Dia ngucap amin tapi sambil duduk. Belum sholat nyantai. Allah Urung, urung ruko, urung ru, ruko. Tenang, tenang. Nah biasanya imam kalau mau berhenti baca baca surat itu baca ayat, mau berhenti kan ada ada nada bacanya kan ya. Kelihatan loh. Ya eh, kius meh mandek, meh man, mandek bariki pertama langsung bangun. Sekian. Allahu akbar. <laughs> Masya Allah ya. Terus imamnya Allahu akbar, Allahu akbar. Tenang, masbuk, masbuk masih dapat satu rokaatnya Nah, rokaat kedua jadi ikutnya sholat itu sebetulnya cuma rokaat kedua. Memang betul dia ikut dua rokaat, tapi ini dua rokaat pokil nih. Ini oh, caca ini anak, anak muda nih banyak yang begitu. Ya, ini jangan begitu, mang niat betul niat mau sholat tara traweh. Waktunya imam bangun ya bangun, takbir ya takbir. Lebih nanti capek ngantuk, niat kita harus capek-capek rekoso rekoso dijalani. Insya Allah nanti itu jadi pahala yang luar biasa. Paling berapa lama toh kita capek-capek. Pol-polnya 30 ha 30 hari. Itu pol-polnya. Kan nggak lebih Ramadan dari 30 hari. Ada Ramadan 31 hari? Nggak ada. Nah, kalau orang-orang yang yang senang ibadah betul gelo. Wah. Bib, ini kalau sholat sendiri saya nggak mungkin kuat, Bib. Ini kuatnya gara-gara jamaah. Wah, adanya setahun sekali ya, Bib ya. Lah dibuat tiap hari. Ya sholat atau dewi buat tiap hari sholat atau dewi yang lain kan nyaur gitu sholat atau dewi bendino yang ini kisru mending lumayan ya aku Ramadan somai lumpok kon bensasi kok kok ini ki bendino orang orang ora sanggup orang kan macam ha ah, macam-macam lah kita Ramadan ini yuk kita maksimal nah, siap bapak-bapak diniati ya diniati ya saya lanjutkan wa ahsanul muraqabah wa ahsinil muraqabah lailatul qadri allati hiya khairun min alf syahr wa hiya lailatul wa hiya lailatul mubarakah allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa man kushifa biha ra'al anwar sati'ah ini ini ini yang paling penting dan coba kalian perhatikan malam Al-Qadar gole ono carilah malam Al-Qadar khususnya 10 hari yang ter akhir 10 malam. Coba kamu cari-cari malam Al-Qadar. Suruh nyari malam Al-Qadar itu maksudnya ya 10 hari terakhir ojo turu, 10 hari terakhir jangan nonton di TV, 10 hari terakhir jangan keluyuran ke ke mall, 10 hari terakhir salat, ngaji, zikir. Itu namanya cari malam Al Al-Qadar, cari gitu. Barang siapa yang punya pandangan batin, punya pandangan batin, di malam Al-Qadar itu dia akan melihat cahaya yang menjulang tinggi. Kelihatan itu. Memang banyak orang yang dapat Al-Qadar itu macam-macam. Ada yang lihat cahaya tiba-tiba di kebunnya dia lagi sholat ada cahaya yang luar luar biasa. Ciri-cirinya orang dapat malam Al-Qadar, ciri-cirinya ngerti-ngerti nangis tidak ada sebabnya. Nangis, tapi bukan gara-gara kilingan utang nggak dibayar, bukan. Pas dongo di masjid, ah, wah nangis begitu malam Al-Qadar, nanti dulu. Kok enak aman gitu ya. Koro-koro nangis kok malam Al-Qadar. Mungkin dia dapat kedernya bukan kodarnya. Keder ndredeg gitu ya. Kenapa? Karena kelingan sesuk yang ditagih utang kan nangis bisa jadi. Ya, nangisnya karena apa dulu dilihat nih. Nangisnya itu kalau hati lembut, kok hati tiba-tiba adem, ayem, terus kok pengennya nangis, ingat ingat sayangnya Allah gitu, ya. ingat dosa, nangis. Itu ciri-ciri orang yang dapat malam al-qadar. Dan biasanya tangisannya itu susah dihentikan. Ya susah dihentikan. Kenapa kok bisa nangis seperti itu? Karena orang yang dapat malam Al-Qadar diajak salaman sama malaikat Jibril alaihissalam. Selamat. Congratulations. Selamat. Ayo. Kalau ada orang lulus tuh ya, selamat. Orang habis nikah, barokah, barokah. Selamat atas pernikahannya. Diajak salah, salaman. Yang dapat malam Al-Qadar gak nanggung-nanggung jenderalnya malaikat yang ngajak salaman. Selamat, kamu dapat malam Al-Qadar. Yun reduk. Nangis. Gak kuat kesenggol malaikat Jibril alaihissalam. Lah ini nangis yang benar. Ya ciri-cirinya seperti seperti itu. Nah, beda orang. Ada orang yang yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat tapi bisa merah, merasakan. Nah, kita ini kadang lihat enggak kroso ya tidak. Lah ini ya. Udah lihat enggak kroso ya, ya tidak ini. Ini yang repot. Nah, makanya kita cari 10 hari terakhir banyak teman-teman kan buat kegiatan, malam nuzul Quran, malam nuzul Quran. Maksudnya untuk mancing malam Al Al-Qadar. Nah repotnya sekarang ini timbul fenomena yang rada nggak bagus. Cari malam Al-Qadar tapi pengajiannya ngakak-ngakak, guyonan, lawak. Bagaimana ada malam Al-Qadar di tengah orang yang ketawa-ketawa, tawa lawak ya, bukan ketawa yang yang seneng dari hati, kan beda ya. Ada ketawa tuh ketawa yang lawak buat hati ke keras, ada ketawa yang buat hati lem, lembut, senyum, nyadar ke diri, itu lain. Nah ini ndak banyak yang ketawa-ketawa. Mestinya itu majlis 10 hari terakhir ini majlis tangisan, yo nangis lah. Wes kakek guyune setahun guyu terus iki. Ini sebulan terakhir kita usahakan banyak nah nangisnya. Lah di majelis-majelis yang nangis itu yang yang Allah banyak kemungkinan dapat malam al kodar. Makanya yuk kita cari. Di mana ya majelis yang banyak orang tangisan? Jangan ngomong aku mau aku korono, aku dijak nangis, aku nangis neh. Wah, sungguh make upku hilang tadi lek gitu. Aku tadi abu-abu nih. Ibu-ibu biasa suka begitu ya. ya. Cari, cari yang justru yang nangis itu yang di dicari. Di mana ya saya bisa nangis? Cari. Nah kalau punya duit mau berangkat ke Mekah, mau ikut di sana, bagus. Saya pengennya hati begitu. Tapi kalau saya kesan diprotes sama jenengan kan repot ya, nggak enak jadi saya. Artinya pengen, pengen Ramadan itu sholat di Masjidil Haram. Saya pengen Ramadan sholat di Masjid Nabah, Nabawi. Saya tadi sore dapat cerita. Wah, saya itu Mary sama Pak Harto. Mary, iri sama Pak Harto. Jadi pengen ziarah ke mana? Ke makamnya Pak Pak Harto. Kapan-kapan tak ajak ziarah ke sana mau? Oh ya, pengen ya? Cedak situ aja kan? ya. e, ada seorang ulama ditelepon sama ajudannya Pak Harto dulu. Ini Pak Harto masuk Ka'bah. Beliau kan pernah masuk Ka'bah ya? ya. Dijawab sama ulama tadi, alah biasa. Kalau yang namanya presiden, namanya raja, masuk Ka'bah itu biasa. Kalau nanti Pak Harto bisa masuk makamnya Nabi, nah itu luar biasa. Tidak sembarang orang dibukakan pintu masuk ke sana. Sama Raja Saudi pun tidak dibuka itu. Hanya orang-orang khusus. Kalau yang bisa masuk makamnya nak Nabi. Oh, kita aja kadang ngindek nggak bisa kan ya. Ini kalau bisa masuk itu luar biasa. Eh betul dari Mekah berkunjung ke Madinah. Sampai Madinah nih presiden kita tuh masuk makamnya Nabi Muhammad SAW. Dibukakan masuk ke dalam. Bukan ngindek masuk ke dalam. Itu kalau nggak orang luar biasa tidak mau, nggak mungkin. Mary. Ya, kadang makanya saya pengen nggak kita dudukan di Raudhah pas Ramadan, jadi pengen. Gara-gara jenengan-jenengan ini saya nggak bisa. Orang itu jangan be, nanti terus pengajiannya gimana? Ini jangan nanti pengajiannya gimana? Urek jenengan itu. Nanti kapan-kapan kita berangkat bareng ke sana aja semua ya. Oh ya, enggak ketang apa seminggu gitu ya, bareng jamaah Masjid Ar-Raudhah 1500 orang. Wah, Masya Allah Gimana? Pengen iktikaf bareng di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram selama Ramadan Setelah itu pulang ke Indonesia Wajib kalau bisa begitu Bisa Angger nabungi setahun mesti so Betul gak? Kalau setahun kita nabung ya insya Allah bi, bisa. Tapi karena kita nggak ada rencana, kalau misalnya nabungnya dari sekarang, mungkin tiga tahun lagi kan bisa toh ya. Tahun sekian kita akan umroh bareng pas Roma Ramadan. Jumlah jamaahnya berapa Bib? Jangan khawatir, hotelnya nggak cukup yang di sana. 2000 orang. Oh, belum pernah dalam sejarah itu kan ya. Satu majelis 2000 orang bedol bareng umroh. Angel itu izinnya. Izinnya nggak nggak gampang. Nah, kalau memang kita punya niat, insya insyaallah innamal a'malu biniat. Makanya jenengan niati, ya Allah saya pengen Ramadan bisa iktikaf di Masjid Nabawi, Ramadan bisa iktikaf di Masjidil Haram meskipun cuma berapa hari. Tapi karena saya itu tidak bisa ninggal pengajian sama Habib Novel, saya itu kalau tidak apa namanya tidak dilihat Habib Novel, Habibnya itu sumpek, makanya saya hadirkan diri saya di hadapan beliau. Gara-gara beliau saya nggak bisa umrah, Lah rada kurang ajar nih. <laughs> ini GR tingkat tinggi ini. Ya, itu Habibnya kalau nggak lihat saya itu kangen. Jadi saya terpaksa harus duduk di Masjid ar Masjid ar saya nggak ke Mekah demi Habib Novel. Wah, ini nih rotok kurang ajar ini. <laughs> Ini GR tingkat tinggi. Tapi memang betul kalau jenengan nggak ada saya juga kangen kan ya? Kangen. Kalau saya nggak ada jenengannya juga repot, Beb. Terus nanti pengajiannya gimana? Libur. Terus gimana? Ya, nggak bisa. Saya itu kadang diajak umroh. Gratis umroh berapa kali? Umroh, Beb. Gratis apa saya nggak pengen? Pengen. Pengen pol. ya, pol. Tapi kaki ini mau mengatakan iya, di Godeli. Yang godeli siapa? Ya ini Mas Fadli. Model-model beliau ini, Mas Roni Gondrong. Ya, jenengan-jenengan ini. Godeli apa? Jumat malam kalau saya nggak di sini tuh saya tuh abot gelo. Eman-eman. Jumat malam nggak di Raudhah tak ketemu sama teman-teman, tapi ada di Masjid Nabawi. Ya saya tinggal tak balik. Kanjeng Nabi tolong, saya ini belum bisa ke Masjid Nabawi karena saya harus nemui teman-teman saya. Tolong jenengan yang rawuh ke sini ya Kanjeng Nabi ya. Yo ngalem. Boleh enggak ngalem? Boleh. Niat, niat yang seperti seperti itu. Karena berat ninggalkan majelis. Istiqomah afdol min alfi karomah. Bisa istiqomah itu nilainya lebih dari seribu keramat. Makanya saya tuh pengen umroh sering tapi nggak bisa sering bukan gara-gara nggak -gara ada nggak ada kemampuannya. Wong mampu wong digratisi masa nggak mampu. Ya digratisi kan mestinya mam mampu, tapi karena eman-eman ninggalkan pengajian Jumat malam Sabtu karena tidak ada umroh lima hari itu nggak ada. nggak ada kan? nggak ada. Minimal umroh itu sembilan ha? sembilan hari, 12 hari, 14 belas hari ninggal jenengan itu beratnya luar biasa. Kadang saya mikir ngopo model ngene-ngene kok tak bot-boti gitu ya. Guyon-guyon gitu ya. Mosok saya ngomong gini serius, guyon. Memang inilah orang kalau udah jatuh cinta ya begini ya. Saya jatuh cinta pada manusia-manusia yang salah ini. <laughs> Benar-benar jatuh cinta sama jenengan tuh nikmatnya luar luar biasa. Saya tadi kan rodok telat ya. Itu setan ngantuk saya pol tadi. Badan saya lagi nggak enak ya. Setan ngantuk ngumpul jadi satu. Bayangkan, setan ngantuk ngumpul tadi ngajak saya, "Turu, turu. Tidurlah, tidurlah. Pengajian masih lama. Tidurlah." Karena badan saya kurang kurang enak. Eh, malaikat diutus dari Jakarta, namanya Kang Fadli itu di pojok itu. Habib, sudah waktunya pengajian. Ayo bangun, Bib. Ayo, insya Allah sehat, insya Allah sehat. Iya, Turu meneng saya. Tidur lagi karena memang badannya kurang fit, capek itu. Kemarin buat nisu Saban tuh ya, Buat sholat malam ini susah bantu saya baru nyampe Solo dari Rembang itu subuh, habis subuh setengah enam. Itu baru nyampe so, Solo setengah enam saya nyampe Solo lihat belakang, iki lah terus uangnya sholatnya nengji. Karena ini botol masih numpuk di sini, ini masih numpuk di sini. Waduh, ini nanti bisa kacau balau nanti malam ini ya. Akhirnya udah cancut tali Taliwondo mulai dari mulai setengah enam tuh baru turun dari mobil masuk ke sana Sampai maghrib azan kurang 10 menit saya baru mandi ke atas gitu ya. Wah konangan nih kopet sedino ya. <laughs> Baru mandi ke atas terus ngimami. Setelah itu Karanganyar pengajian kan. Sampai akhirnya saya pulang dari Karanganyar saya makan di warung gitu ya. Itu sambil makan mau makan tidur. Teman saya mengatakan, "Beb, beb, beb, ayo pulang." Oh, iya iya iya, iya. Keturun yang warung sambil mau makan begini tuh. Karena kecapean, karena kecapean. Nah, tadi pagi juga opiek macam-macam ya, genakan macam-macam. Tadi rodok capek, tiduran sebentar e, menjelang isya itu tiduran sebentar. Maksudnya layah-layah sebentar ngumpul ke tenaga buat pengajian. Lah kok dikeroyok setan turu? Dikeroyok ini ya. Untung jenengan di sini punya kekuatan yang luar biasa. Makanya langsung seger bisa ngajar lagi. Alhamdulillah because I love you all. Ya, Mas Adi ya. Mm -mm. Cintaku pada beliau-beliau kok dibandingkan sama istriku Aku mungkin lebih mencintai mereka semua ketimbang istriku Semoga istriku tidak mendengar ini Cuman mungkin, tenang, cuman mungkin Ya kan, cuman mung mungkin Memang kalau mencintai anda ini kan mencintai majelis il ilmu Mencintai kanjeng Nabi Muhammad SAW Mencintai kanjeng Nabi harus lebih daripada mencintai yang lain. Makanya istri saya jangan marah kalau dibegitukan. Itu maksudnya saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak, istri saya tidak akan marah. Yang marah jenengan mungkin. Kok begitu? Cukup jelas? Jam 10 lewat 6 menit. Ya, sudah cukup. Nanti Jumat depan kita lanjutkan lah lagi. Saya mau ngasih eh, apa namanya? cerita dikit ya. Cerita dikit. Sekarang sudah nggak ada yang di jalan toh? Tidak ada. Uh, di belakang saya ada orang enggak? Hah? Ada. Di sana ada. Coba lihat seperti apa. Tidak tahu saya, nggak lihat. Artinya nanti Insya Allah tiap Jumat malam Sabtu kita tidak akan nutup jalan lagi. Ya, Allah ya. Kecuali kalau memang sudah budak mall baru nanti nutup jalan lagi. Setiap Jumat kalau memang sudah nggak muat di dalam, yang lain nanti dibelah di belakang. Ya kondisinya masih begitu, tapi nggak masalah. Digelar lampu ada proyektornya. Lebih enak ISIS. Ya, di sana lebih ISIS. Kadang saya tuh pengen buat pengajiannya di sana enak gitu ya. Cuman itu kan masih semerawut gitu kan. Kesian teman-teman yang yang persiapkan majelis. Pengen hati saya itu malam ini di sana saja terbuka itu lebih enak kalau tidak hujan. Cuma nanti teman-teman yang capek, kesel beb Ya, memang capek itu ngurus itu gelar angkat-angkat karpet dari atas turunkan lagi naikkan ke atas karpet yang besar-besar itu kan demi kenyamanan. Kita tunggu saja tanggal mainnya, semoga cepat rampung ya. Insyaallah cepat rampung kita akan nikmati di sana. Kalau enggak muat baru nanti yang lain ke ke sini. Insyaallah dalam beberapa bulan lagi eh, tembok ini sudah saya, saya bongkar, tembok samping ini ya. Yang misalkan dengan gang ini saya bongkar. Jadi nanti nyatu. Gang itu akan nyatu dengan bangunan ini. Dan insya Allah nanti kantor saya, kantor di depan nih, kantor kaca itu kan, terus ke belakang sampai sampai segini ya, sampai di sini belakangnya ini, insya Allah akan saya robohkan. Bruk, nah, nanti jadi pelataran e, rata gitu ya. Ya untuk apa? Nanti kalau jenengan parkir ke depannya, parkir motor nanti di sini semua, susut susut naik ke atas ini ya, parkir motor. Sebagian masuk ke ke dalam. Jadi jamaah itu biar bisa full di sana sama di di sini. Biar nyaman, biar enak, biar ngaji kita semakin oke. Okay. Dan alhamdulillah tadi malam teman-teman ngasih apa namanya? cemplungan pondasi. Ini belum pernah ada ya cemplungan pondasi ya. Biasanya ini kota amal, ini pondasi amal nih. Ya. Itu pondasi itu dicemplungi teman-teman macam-macam ya. Alhamdulillah semalam itu terkumpul sekitar 60 juta. Ya, saya juga kaget. Uh, luar biasa. Ternyata ada malaikat-malaikat yang ikut nyemplungkan juga gitu ya terkumpul sekitar 60 juta. Tapi sayang ibu-ibu masih kalah dengan bapak-bapak. Itu bapak-bapak 40 juta, ibu-ibu cuma 20 juta apa? Mm -mm. Eh, guyon bu, guyon. Sebenarnya bukan guyon, ini manas-manasin ya. Tapi ter, disitulah, disitulah terbukti uh, apa namanya uh, wahyunya Allah Taala. Memang wanita itu jatahnya separohnya kaum pria. Pria 40 juta, wanitanya cukup 20 juta. Memang luar biasa itu acak loh ya. Acak yang terjadi kok ya seperti itu ya. Wanita separuhnya kaum pria. Alhamdulillah ada 60 juta semalam dari jenengan semua. Kemudian dari yang transfer dan lain sebagainya, dari hasil jual buku dan lain sebagainya, kerja keras bareng-bareng sampai hari ini ada kas sekitar 120 juta kemudian yang sudah dibelanjakan keluar untuk bangunan ya, bukan untuk tanah dan sebagainya, untuk bangunan sudah lebih dari 50 50 juta. Nah, minimal untuk jadi lantai lantai 1 sama atap lantai 2 seperti ini ya. Itu minimal konstruksinya, belum ngecornya ya, konstruksinya minimal dibutuhkan uang sekitar 400 sampai 450 juta. Nah, itu sudah kalau ditotal 120 tambah 50 170. Berarti masih kurang sekitar 200 80 ya 280 untuk konstruksi awal Insya Allah harapan saya nggak sampai akhir akhir Juni untuk konstruksi awal itu bisa dapat selesai lunas bahkan Insya Allah syukur loh lebih karena saya bulan Juli Ramadan saya pengen pensiun pengen istirahat pengen sholat pengen zikir pengen ngaji mau mikir bangun bangunan nggak mau mikir mau sekarang aja saya nggak mau mikir apalagi nanti bulan Ramadan Ramadan Sebab saya punya jurus satu Moh mikir Ojo mikir Sebab saya moh mumet moh ru, ruwat Bisa dipahami? Jangan tadi kaget juga atau uh, Akeh yo ternyata ya nah, Makanya kalau sebetulnya kalau kita bareng-bareng itu semua jadi ri, ringan Jangan jangan pesimis Oh saya cuma titip seribu rupiah Titip dua ribu rupiah ya, Justru karena bareng-bareng ini akhirnya jadi bah jadi banyak, jadi besar. Jangan bingung. Nanti kalau jenengan nabung lagi misalnya insya Allah kemudian mau dititipkan lagi silahkan titipkan teman-teman yang di luar ya. Berapapun itu nanti akan langsung dibelikan besi, belikan semen. Pokoknya jangan ngasih jangan ngasih barang berupa semen atau pasir. Saya terus terang saja saya tolak. Bukan karena apa-apa. Nantinya semen sama apa semennya ini kelamaan jadi atos ya. Satu. Kadang semennya nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena kita ngecor nggak pakai semen. Orang kan mikir ngecor pakai semen. Kita ngecor nggak pakai semen karena udah pesen jadi kan ya. Pakai mesin itu kan langsung datang sudah diolah di perusahaan. Sehingga semennya ditukarkan ke toko besi. Nanti dibelinya juga harganya ku kurang murah. Daripada begitu lebih baik kasih uang tunai walaupun cuma seribu rupiah. Seribu rupiah ini bisa jadi besi, seribu rupiah bisa jadi se semen, seribu rupiah bisa jadi ta tanah. Daripada ngasih semen dapatnya cuma se semen. Paham maksud saya? Ya, kalau kita uang walaupun cuma 500 rupiah, tapi niatnya kan 500 rupiah ini untuk bangun. Kalau bangun berarti ya jadi semen, ya jadi besi, ya jadi paku, ya jadi pasir, ya jadi tanahnya ter tersebut. Justru pahalanya semakin leng lengkap. Nah, kalau tanaman memang saya mau terima. Ya, tanaman tapi minta dipotret dulu kan? Potret dulu mau saya lihat karena mau dicocokkan sama sama apa ya? Ini loh. Rencana bangunannya. Karena kalau di situ saya kasih pohon pelem kan tidak cocok tuh ya. Masa ada bangunan gitu ada pohon pelomnya kan nggak cocok, cocok. Kalau palem kan cocok. Ini ada yang mau ngasih ini, kasih foto ini ya. Betul. Pohon kurma, Bapak Muhammad Muzammil, Bapak Jamil. Ini mau diserahkan ke kok. Iya. Boleh ini saya mau nih pohon kurmanya nih ya. E, eh, silahkan cocok. Walaupun ini baru kira-kira setengah meter ya. Baru setengah meter. Kan ukurannya kurma macam-macam. Nanti insya Allah mau dikirim kapan pun tinggal dibawa ke sini atau kalau mau diambil ya saya ambil. Ya, insya Allah nama jenengan ada, nomor teleponnya juga juga ada. Jazakumullah khair khair jaza. Ah, kalau ada lagi yang mau ngasih model begini, kita akan tanam dulu. Itu akan jadi tanaman yang insya Allah abadi ya. Dirawat hidup insya Allah jadi abah, abadi. Manfaatnya apa? Satu, itu akan memberikan cahaya yang seger, eh, apa udara yang seger untuk orang yang yang ngaji karena dia kan nyaring polusi dan lain sebagainya sehingga yang ngaji jadi seger enak. Yang kedua, menyegarkan mata orang yang ngaji. Yang matanya sepet-sepet kalau lihat hijau-hijau gitu kan jadi se seger. Jadi ganjarannya itu jangan dikira wah wetok ganjarannya apa akeh gitu. Pahalanya banyak. Bukan apa wet karo pohon sama botol kira-kira pahalanya banyak mana? Bisa jadi yang pohon itu pahalanya lebih banyak dari bo botol. Kenapa? Loh Habibnya begitu lihat pohon gini langsung kelingan kancing Nabi terus bi. Ya, jenengan lihat pohon tadi saya ada orang dari BNI Syariah ya, Bank Syariah gitu, datang ke sini saya ajak ke belakang ke sini. Aduh, Beb, saya kalau begini kalau mau ingat-ingat Madinah nggak usah jauh-jauh ya Beb ya. Tak datang ke sini aja saya langsung kelingan Madinah itu. Jadi orang bisa nostalgia, bisa nostalgia. Nah, ini tanaman yang bagus kalau kita setting di sederhana tapi cakep itu bisa buat orang ingat sama yang baik, baik. Itu pahalanya juga luar luar biasa. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Insya Allah Jumat depan kita ketemu lagi. Setuju? Nah, sampah dari minumannya nanti dibawa aja keluar. Di depan sudah ada panitia sampah. Iya, Pak. Ya, panitia-panitia yang megang tempat sam sampah tinggal nanti dicemplungkan di di sana sampah. Tapi tolong kalau ada yang mau ngasih uang jangan dibuang ke tempat sampah ya. Musalah itu dikira nih kotak oh, amal. Enggak. Kalau ada yang mau titip, titipkan ke teman-teman. Kalau ada yang mau beli buku, silahkan. Nanti hasilnya juga dibagikan untuk kepentingan majelis. Terakhir, tolong teman-teman itu ada hubat ya. Habatus sauda ada? Tolong dibagikan lagi. Mau? Nah itu geletak gitu belum sempat saya bagikan. Enak itu saudanya. Ya, kalau sudah berapa bungkus itu? Sudah lumayan kan ya? Insya Allah buat satu bulan, dua bulan kan cukup. Kalau kalau diminum terus Ramadan biar badannya fit, racun-racun tubuhnya biar hilang. Insya Allah. Silakan habatus saudaknya teman-teman dibagikan. Ya, sambil bagi habatus saudak, mari kita baca doa penutup majelis ya. Setelah itu jenengan jangan pulang dulu biar habatus saudaknya dibagi, selesai dibagi baru jalan Bu ulang ya biar dapat semua karena nanti kalau ngambil di depan takutnya nggak dapat ya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim.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 وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Hadirilah pengajian akbar, zikir, solawat